didarani halal. Nak jari Imam Ghazali, kowe nak kepengen mangan mesti halal gampang. Kau aja mangan nak ora lesu banget. Nak kira-kira ramangan, mangan mati. Wah, iku mesti wali ini. Berarti sedina mangan mau tolong puluhan. Tolong puluhan, dari iku seram mungkin ke ke rugen seram mungkin. Mergo iku parilane, fardul masalah iku parilan, parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa darurat darurat bihul mahdurat. Mergo inna maharrama alaikum maitata wa dama wa lahmal jadi kalau istisna fa manit Umpama darurat daging celeng wae halal. Kamu nah, kan ulama itu ciri khasnya mangan rapati Perkara ini umpama haram ra Kan wis ora ulama, rong piring tanduk. Wah, itu sekali haram haram tenan ini. Bar tanduk, blegekan terus rokokan gitu. Bar itu ngombe es teh rong gelas. Wah, itu sekali misalnya mungkin yang haram, haram tenan. Tapi nak kue sakadare, nak ramangan mati, Gue mau mau haram aja. Halal. Perkara ini mut, mutok tak warai jadi wali nak wani yo daftar yo lakoni nak ra nak rakuat yo ra ngaku wali Jalan kedua muka safa, artinya bu ambu nak toyib, nak wangi halal, tak wah malah kesuwen menang. <laughs> Karena untuk menjadi muka safa daftar sih yang pertama mau, wali mau, lagi muka safa. Mulane ngaji iku mbek ulama fikih wae, mergo halal haram itu gampang. Cara ulama fikih kita salami templek koruptor yo halal. Iso wae sing dikene aku pas sing halal jer. Semua halal terus. Saman delok Fatul Mu'in eh, muamalah biman aksaru mali haram asal kifat. Ansal perkara ini pikirannya iso wae sing dikene aku pas. <laughs> Wah, karuan koruptor Jabat koruptor ketangkep bolak-balik salam tembelak tombol dari alasane sing dikene aku iso pas. Pas sing. Mau sing pas terus dhewe. <laughs> Padahal wong ngono. Mengenai kecelakaan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i wes presiden fakir, nangnya wong fakir. Wahada kosin lam jatuh kalbuhu tuko. Wahada tifakih kosin wong sing atas hati ini. Lam jatuh kalbuhu tuko. Hati ini gak tak bablas. Tapi nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i welek meneh. Mane rugen nak tasawuf tak arani bodho ora rukin sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cari Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansahu. Wong tasawuf goblok ra karuan, lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Malane Imam Syafi'i rondo benten mbek yang tasawuf. Malah adekne ngendikan Kowe cek waras utekem, kok tasawuf esok Iku ora nganti awan wis ahmak. Ahmak ku wis utekem wis bodho. Wis tasawuf jajal setengah hari wae. songko, utekem bener, setengah hari wis ahmak. Ahmak ku bodho. Tapi kok terus kue rata tasawuf, iku nyanyi animam sapi. Kok dekne yo ya alim fikih yo ya tasawuf, malah iso ngenyek loro-lorone. <laughs> Jadi kok Nah Imam Syafi'i ngenyak ya kepen udah wong alim biar sampe melok ngenyak. Orang alim mungkin ya. korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab kabul. Ijab itu pokoknya wis misale pituka terus kemene kabul tuh misale nenekah ya walimu wis muni angkah tuka wa tuka anakku ini ini terus kowe milik kopil tu nikah wa taswija billah wis secara fikih itu halal karena sudah ada ijab kabul halal terus nggak ada problem dati problem dati itu e, perempuan tadi tidak mahram anda tidak roto anda tapi ada kemungkinan haram sebetulnya ada sisa fikih yang nggak didiskusikan yaitu salah songkon. Yang kau iku iku wong prospek jebule wong sing gak prospek. Iku ya iso perkara nih, wali waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu. <laughs> Dadi tebar pesona terus casing iku ya mare haram. Mergo nabi nate nekahno tiyang disongkono. Jebule wong itu wae itu farod dari nikahane nikahnya di batalkan. Jadi salah songko itu udah Mulai Mulanya kan apa nikah, nak kepengen halal tenan. Yakinkan istri anda bahwa anda orang paling tidak prospek di dunia. Iya <laughs> panjang Terus ada sisi tasawuf, sisi yang di luar analisis fikih. PKW nak niat ninggal no zino ngekang ngekang no mati kajing nabi, ku kawin status sunat Enak mau kepengen nekani syahwat, terus pikiran mungkin roh rasa wong wedok. Kawin itu kawin sing fit asing ah, elek. Sampeyan saya tak takut barang elek dikongkon ninggal tadi kongkon ngelakoni? Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Coro fikih, coro nopo? tasar. Mulai Imam Syafi'i nanti gada arto disukani Khalifah Harun Rasid. Ini nanti kalau hitung sekitar hampir 2 miliar niku dekne keluar dari Harun Rasid sampai rumahnya itu ndak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang berikut, muka sampai nali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi, jenis Syaiban ar roi Itu masyur. Jadi Imam Syafi'i itu konco alim, sitok tukang ngangon wedus, sitok jadi kodi. Imam Syafi'i jabat, jabat jadi kodi. Ketika ada sengketa hukum itu tanya dia. Seban Arro ini ku alim tapi tukang ngangon wedus, teng kampung, wong desa. Wedhuse dhewe Rabu berarti. Sampe rasa lo terus muarat buruh buatan. Terus Imam Syafi'i tanya, "Ya Seban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa?" dari sepan arroi ala madhabi aw ala madhabi iki cara madhab apa madhab ya cara madhab apa apa cara madhab tak takon aku roh dhewe dari maksud karena ya cara madhabku yo ya wong sugih wajib zakat wong kiri apa meneh kok iso melarat kok wajib zakat kan tujuannya zakat nyucakno dunya apa dunyane wong melarat luwih suci wong kadang melarat buletnya ra karuan lahan parkir lapangan wong akeh kabeh masyarakat di hak lapangan. Mau uran rafia, Fred, uang <laughs> wajib bayar kok. Kok iso halal kok di ya, wong mau kue urun rafia mau pasang. Lho kula ora tukang parkir sing biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ora harus kira melarat kadang yo kok subhat kok bulat lah aja muni karang kok bulat. <laughs> Darani Joko ora ilang yo ora tanggung jawab lapangan nih wong ake urun rafia kok Terus kadang sing parkir ya rugi, sing afkor lu fakir timbang sing. Lah misalnya sak parkiran rong ewu, So sehari itu ono sepeda motor satu, Berarti untuk Rong atau sewu. Lu kadang sing parkir dhuwit mau ewu, Sing adol lapangan untuk duit. Dari kono melarat sing pinggire lapangan iku. Hubung pinggire yang wae. Ya aku sing wong kene bagi, dibagi satu sewu. Terus atas nama apa sing njuk bagian atas nama apa? Sing parkir um, sarate halal kudu wae ya tasar ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau muni haram, bulat Terus PP melarat dekne ra tau alasan nih Melarat mana dinya Imam Safi Apa wong melarat tuh dunyane mesti suci ada orang wajib no zakat menang Imam Sadi. saya pinter tenan jadi. Jadi lani kula wis sering zakat, zaman kula melarat kan saya sering zakat. Mergo kula wong alim, maras tenan kula. Dadi melarat aku kan kula zakat. Imam Syafi'i oleh kok dulu kan lucu. Lah terus sama melarat zakat dikekno sapa? Wong dhewe dhewe melarat. Yo digolekno melarat liya sing koyo dene. Terima ya tapi ngono iku ya rusak hadis. Mereka Nabi komentari zakat itu zakat itu khodu min akhniyaihim faturadu ala fukorohim Jadi zakat itu khodu min akhniyaihim Kau wong juga dijupuk terus dikano pikir Nak zakat modal ya bulat terus Ini mau kecil kan Tapi saya saya arok ya tetap ngotot. Ya tapi biaya-biaya itu jenenge zakat itu cek no dunia. Apa dunia yang fakir gue suci. Ayo ah, jenenge wong fikih. Iku fikih ya tasawuf. Kowe ra iso pepeng rasa melarat secara fikih terus kowe ra zakat, goblok. Atos ati. Wong nyam potensi nggu. Kowe kudu zakat nang kepene suci. Ya kan mesti Misalnya zakat persen setengah atau sepuluh persen, atau seper puluh gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul usur kan hanya potensi tiga. Wes tak kena nasi rubul usur wes yang ringan tiap satu sewu berarti lima 250 rupiah kan? Gitu nggih? Kan satu sewu iku usure 10.000. Iya. Disusure orang 2000 setengah. Ya? Berarti nak tukang parkir untuk di sewu kan mau zakat lima nggak urut caci yatim lima tega. dong <laughs> zakat rafia zakat rafia yang <laughs> penting pangerten adiknya itu magri menutup. Serafia bisa jadi tinggal rokokan. Wah, semuanya so nyentak sing parkir, mau jauh tapi. Mau parkir atau sentak, pak ini nggak nggak wong, melarat nyentak wong. Ben gue mikir, gue dagangan neng Malioboro atau neng pasar betul. Angger sing biasa mbok goni atau kok wekmu. Liane kan gue oleh. Lah kowe iso wekmu atas nama apa? Tuku ora ya ora. Mau alasane? Sekulino ning kene ya wekku. Ya ngendikan ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis sarra wa Jadi kalau suwon sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir siakat. Wong mau persen setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Syukur.